بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبل ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ilaha illallah wa اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علم الغيوب وإنك على كل شيء قدير وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أنت ربي يا الله Engkau adalah Tuhanku La ilaha illa anta Tidak ada ilah Tidak ada Tuhan Yang berhak untuk disembah satu-satunya kecuali engkau Khalaqtani yang telah menjadikan aku Wa ana abduka dan aku adalah hambamu Wa ana ana ahdika dan aku dalam perjanjianku wa wa'dika dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. Aku bika min syarri ma sana'tu. Aku menjadikan engkau ya Rabb sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku juga mengakui segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku wa abuku bidambi dan aku juga mengakui segala dosa dosa dosa dosa yang telah aku lakukan kepadamu faghfirli maka ampunilah hamba ya Rabb faghfir lana maka ampunilah kami ya Rabb fa innahu la yaghfir dhunuba illa anta maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم kama hassantal khalqi fahassin fahassin doa apa itu Hah? Oh, bocah tahu doa berjernih bukan doa anti lebay ya cermin itu kan doa bercermin itu kan bahasa agama tapi bahasa anak-anak sekarang doa anti lebay. Kenapa? Umumnya orang kalau ngajak ujung-ujungnya lebay. Punten apalagi makhluk yang di sebelah sana. Maaf ya nih. Perempuan itu kalau ngajak aduh ya Allah, paling senang memuji diri sendiri. Jawabannya simpel, habis gak ada yang muji gua sih. Bahkan ada perempuan itu bercermin sambil telanjang. Ya benar serius. Ya bukan karena gue pernah lihat, bukan. Ya kalau bukan pelaku siapa yang bisa ngomong kayak gini ya? Pasti pelaku ya bang. bisa cerita bokep begitu lancarnya bohong kalau nggak di handphonenya banyak bokep gitu, ya itu mah gak usah diomongin jadi rahasia handphone masing-masing aja lah ya <laughs> ya kalau bosan gua ya kirim-kirim lewat bluetooth begitu aja apalagi zamannya handphone beri-beri wah udah paling gampang ya ya bu handphone beri-beri yang bikin jari-jari lengkap. bentar saya picture teng niatnya sih buat lucu-lucuan lucu-lucuan katanya demikian katanya tapi nafsu juga melihatnya nafsu mah gak katanya pak kalau nafsu itu bukan katanya nafsu mah kenyataan ada nggak nafsu katanya ayo coba tunjuk tangan yang katanya nafsu ada nggak nggak ada nafsu mah kenyataan ada bukti buktinya begitu muncul syahwat ada yang bergerak yang lain biasanya begitu ini kenapa pada ketawa Nah, pikiran kita belum tentu sama, cuy. Belum tentu sama, Om. Kita beda frekuensi, mohon maaf lahir batin. harus Ustaz. Alhamdulillah, dikori kita ya, Masya Allah. Luar biasa. Ketemu lagi panjang umur. Udah lama gak ketemu. Eh, terakhir di Polda ya? Alhamdulillah. Ah, di gue itu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulki ya Allah Sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ternyata tujuannya adalah membaguskan akhlak. Itulah kenapa pentingnya di saat kita bercermin, ngajak, jangan lupa di doa dibaca. Karena kalau enggak nanti kita salah muji, Pak. Kalau enggak nanti kita salah muji. Ini khususnya kaum akhwan. Iya, silakan diperiksa di tasnya ada kayak nggak bawa cermin. 99 persen, 99 perempuan rata-rata di tasnya bawa cermin. Bohong kalau enggak. Hah? Ah, Ah. Gak usah alay itu gitu deh, biasa aja deh. Saya ini lagi menerapi satu perempuan itu bawa cermin di dalam tasnya segede gini. Lagi diterapi sekarang. Padahal perempuannya jangan aduh cantik. Tapi setiap dua menit, tiga menit ngambil kaca dia melihat pernah sekali waktu kita terjadi kacanya kita ambil dia bilang aku mending gua ketinggalan handphone daripada ketinggalan kaca ini masalah ya oke okay, sekali waktu gini deh sekali waktu di saat kita bercermin di saat kita ngajar pakai baju yang terbaik yang kita punya seorang jenderal pakai baju jenderalnya seorang presiden pakai baju presidennya, seorang komisaris pakai baju komisarisnya. Kita cari baju yang terbaik, yang paling mahal, yang paling kita suka, yang kita punya, pakai, kemudian bercermin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Suruh iman dan akalnya bicara, jangan hawa nafsunya. Apa pentingnya dan fungsinya suruh akal dan iman yang bicara? Karena kalau akal dan iman yang bicara, hasilnya adalah ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, hasilnya adalah bodoh. Ya, jadi kalau iman dan akal bicara, maka sama dengan ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, sama dengan bodoh. Hatinya diajak ngobrol teman. Pernah ngajak ngobrol hati belum? Sekali-kali bagi diam sehat kemana aja sekarang ini eh, ini benar serius ya awal-awal dibilang orang gila lah awal-awal ya kita pernah dengar kan ada istilah namanya suara coba belajar ininya mendengar suara hati berarti apa sering-sering masuk ke dalam kamar hati bercermin lewat cermin hati agar kita berhati-hati dengan sesuatu yang akan menyakitkan hati dan merusak hati. Kalau disebut hati saja Pak, benda. Tapi kalau sudah hati-hati, sifatnya adalah warning, peringatan. Uh, saya catat pinter. Ketika suami kamu atau pacar kamu lah ya nginep semalam dua malam terus pagi-pagi dari kosan pergi ada nggak? wah ada ada yang begitu dulu kok begitu soalnya ya ketika suami kamu pergi biasanya seorang istri ngomong apa? Hah? Ketika seorang suami pergi, kerja kah, apakah seorang istri biasanya bilang apa? hati-hati ya kang hati-hati ya mas hati-hati ya bang gitu ya hati-hati ya beb waktu nikah biasa-biasa saja begitu mulai kerja sukses biasa lah ya aduh repot nih harus punya pembantu kayaknya anak juga ada dua babysitter satu pembantu satu supir satu tiga punya duit soalnya pada emak kita dulu melahirin anak 12 kata ada babysitter 12 ngurusin bang kata ada babysitter dan buktinya kita kita ini pak <laughs> benar kan bu? itulah pentingnya kita belajar sama ibu ibu kita terdahulu dulu zaman susah kagak ada sekarang mah lift di mana-mana. Orang sunnah ngomong lift, lift, bukan lift, lift. Agak ada tangga jalan. Naik tangga semua, makanya generasi bukan generasi manja. Sekarang kan generasi manja, zamannya zaman instan, kopi instan, ini instan, mengubah channel tinggal klik zaman dulu kan kagak bang kita mengubah channel cetek cetek cetek cetek balik lagi ada apa cetek cetek bergerak terus soalnya sekarang kan enggak aset ini zaman instan zaman serba apa ya bikin orang jadi ya udah di situ aja gak kemana-mana padahal ya Allah dulu tuh masya Allah luar biasa akhirnya apa muncul kemanjaan Begitu suami mandi, ya ambilin handuk ya. Ya pantan, bentar. Mbak, anduk. Oh, cuma corong doang. Numpang lewat. Datang banyak, ini bu, anterin ke bapak. Disuruh nganterin anduk ke bapak. dosa yang akan datang. ya Bisa seandainya kalian tidak bisa, maaf, berapa banyak dosa-dosa besar yang kalian akan tahu. Maaf ya Neng, kalau kurang puas dengan obrolan saya atau pengen sharing lebih banyak, silakan di invite BB saya. Mancing gue sengaja. Bahasanya kan begitu cara. Ya, silakan. Ini ada di bawah ini. Kelihatan nggak? Hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa Oke bang, kayaknya itu aja. Mungkin ada yang mau diobrolin silakan. Seputar obrolan yang tidak menyusahkan saya untuk menjawab. Ya, saya tidak terima ikhtilaf di sini. Saya tidak akan pernah mau membahas tentang perkara ikhtilaf, perbedaan pendapat ya karena itu cuma akan bikin kita jadi susah makanya mantapnya mantap cinta aja ya silakan mungkin mbak sambil makan nggak apa-apa saya menemani makan kok nggak apa-apa begini apa biasa cuma begini biasa nggak apa-apa kan saya duduk lagi duduk eh punya kur siapin belum oh lu kayak sendokir bobot gerak kayak eh aku berempat aku berempat woi woi banyak aku berempat mobilnya warna abu-abu Waalaikumsalam Ada simpel aja Pak Ustaz Yang benar niat itu bismillah atau bismillah Apa? Niat yang benar bismillah aja atau bismillah Boleh dua-dua ya. boleh dua-duanya, tapi pasti ada yang paling baik kita makan kira-kira yang paling mantep menu lengkap atau menu lengkap menu lengkap menu lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim sendiri kalau mah. Ya kan, kan nggak kebagian keluar makan. Ya. Kalau asik aja santai gitu. ini, Hamba, ini cerita seorang istri yang luar biasa. Uh, masya Allah. Ya, ini si istri setiap melakukan apapun dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dia bersuamikan suami yang punya sifat munafik suaminya tuh gede banget kalau bininya dengar baca bismillah apa-apa. Sampai sekarang waktu suaminya, kamu apa sih? mutar-mutar bismillah, ngapain apa bismillah, bismillah. Tuh, ya, ya. Sampai sekali waktu suaminya pengen ngetes, pengen uji. Apa yang suaminya lakukan? Dia titip dompet ke istrinya. Wahai istriku, ini dompet amanah, tolong disimpan, ditaruh baik-baik akhirnya istrinya masuk kamar buka lemari ditaruh di bawah selipan baju ternyata perilaku itu diintip sama suaminya oh namanya di sana begitu besok suaminya bilang apa wahai istriku tolong kamu pergi ke pasar ya terjadi begini. Begitu pula ditanya, oh iya istriku dompetku mana yang aku titip kemarin? Oh iya sebentar saya ambil dulu. Gitu. Berharap istrinya malu. Akhirnya suaminya puas. Allah tahu ini dan Allah tidak akan pernah membuat malu hambanya yang senantiasa membaca Bismillah. Ini masalah. Ya. Iya? si istri buka lemari, ngambil. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil dompet yang dilempar sama suaminya. sesungguh dikembalikan ke tempatnya semula. Begitu Bismillahirrahmanirrahim diambil ada ada suami. Nangis malu dia akhirnya ngomong sama istri. Maaf Sebetulnya aku tuh kepengen punya niat begini begini dari sekarang aku sana. Itu Bismillah. Wah luar biasa. Dan masih banyak cerita-cerita yang dahsyat tentang Bismillah. Ayo mana? Serius kan, kan? Ini benar serius Swear, swear, swear, swear, swear, swear. Ya benar jangan jadi kakek enak hati mas aja sih udah berjanji begini pak Ayo kan? Ya benar serius. Oh, minggu kali mau makan kagak ada airnya, cuma ntar tuh. Kagak ada masih makan kagak ada airnya kesel kita orang mau makan airnya mana air air anggapin kita pas lagi hari puasa nih ya oh udah kemek aja mantap oke ayo siapa lagi yang mau ngobrol silakan mungkin dari yang perempuan santai aja ya saya cakap pintar dan kecantikan tidak akan pernah bisa menyembunyikan seseorang dari masalah kelihatan kalau itu nggak bermasalah semua bohong ya kalau nggak ada masalah tuh bohong ya karena iya. memang manusia dicipta oh ya ini pasti, cari satu <laughs> biasa biasa ada ada masalah ya oke Ini uh, eh, kita mau tanya bab dan pasal masalah HPBB bab pasal masalah HPBB beri-beri oh beri-beri ya nah yang jadi masalah begini Ustaz kita punya banyak teman. awalnya sih tapi ujungnya jadi musibah gitu oh, nah tapi isunya enak kan? itu dia yang jadi, yang jadi masalah saat enak buat dia gak enak buat yang lain oh gitu nah, nah singkat cerita Alhamdulillah kita punya istri pakai BB juga siapa? si kita istri iya aneh? Kita mau beliin di mana? tuh terima-terima aja, kata apa? aneh terima aja Terus akhirnya kita kita ragu juga bisa. Ragu oh. kenapa? Takut kena musibah juga. Nah, tapi sih insya Allah enggak. Kenapa ya? yakin istilah seringan kita. Oh. Iya. Cuma permasalahannya adalah ketika kita punya teman-teman, ternyata kasusnya ada sedikit mirip. Kita punya teman ada yeah. dua, kasusnya agak sedikit mirip. Akhirnya teman kita marah itu. Istrinya pakai BB. Pertanyaan saya, di suami model begini kira-kira dosa nggak, Satu itu yang kedua. Kasus kedua, Ustaz, sudah dilarang, tapi istri jawab, Alasan hidupnya PP adalah untuk silaturahmi. Ya Ustaz. Ya, Pak bini gue juga begitu ngomong. Jadi kita bisa, kita banyak kursinya seperti Ustaz, mohon, mohon penjelasan dan mohon pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan yang memang sampai saat ini terus menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yaitu ekon bebin. Ya, khususnya BBM-nya ya handphone musibah kenapa lu pakai tapi musibah musibah enak sih oke okay. ini kasus sering terjadi mungkin juga kepada diri kita atau saudara kita tetangga kita adik kita anak kita kalau kita kembali kepada agama ya ini punten ya saya. kalau kembali kepada agama bicara laki-laki bicara perempuan seorang istri dilarang memasukkan ke dalam rumah seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, jelas. Artinya, siapapun yang berada di dalam kontak list atau grup whatever apapun itu namanya, jika dia seorang istri seorang suami wajib mengetahui begitu juga sebaiknya sebaliknya karena kalau bahasa sebaliknya nggak adil dong pak kalau bahasa sebaliknya berarti cuma perempuan doang mungkin tatapan begitu zolim kan enak dong dia mau omongan kita pasti Bulan mati kan enak kalau digituin ya nah kita bisa kembali kepada hukum ini sebetulnya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ya, ketika si suami melihat sebuah kejanggalan atau si istri melihat sebuah kejanggalan, fata bayanu. Quran mengatakan fata bayanu disuruh tabayun. Apa tujuan tabayun Untuk mencegah musibah yang lebih besar lagi. Ya, sending picture atau kirim voice note, kirim mas ngomong dia kirim voice note ya karena kadang kita masuk Allah gimana gitu ya yang jadi masalah apa yang pernah jadi bagian masa lalu pak pernikahan kita dengan wanita ini dengan laki-laki ini kok sepertinya ada terpaksa misalnya atau begitu kita nikah sama dia merasa kayaknya lebih bagus kamu dulu deh eh suatu saat Allah uji Makanya hati-hati dengan sesuatu yang kita ucapkan. Setiap segala sesuatu perkataan yang kita ucapkan, besok ujiannya bakal datang. Besok datang ujiannya itu. Pernah sekali waktu ada seorang perempuan datang ke rumah saya, cantiknya masuk Allah pakai jilbab. Aduh, turun dari mobilnya di mobil yang paling bagus. Datang ke rumah nangis, mata sembab. Terus dia bilang, Pak Uje, saya nggak akan nikah lagi seumur hidup saya. Tuh, kenapa? gak ada hubungannya saya nggak akan nikah lagi suami saya udah terlalu baik ya aduh nggak ada suami sebaik dia oh iya hati-hati loh mbak jangan ngomong sembarangan enggak benar dia ada laki-laki saya tanya akhirnya saya tanya emang meninggalnya sudah berapa lama aku baru tiga minggu ya oh baru tiga minggu baru tiga minggu kan masih merasa segala-galanya ya ya masih merasa enggak masih berasa lihat suami di depan lagi duduk baca koran merokok gitu ya terus lagi lewat berasa ada yang manggil lagi tidur kok berasa liput gitu nengok oh, itu masih berasa tiga minggu akhirnya saya bilang apa eh, teh punten empat bulan lagi nanti teteh datang ke sini tolong dikecilin kalau nggak bisa dikecilin dijual aja kita ganti yang ya empat bulan lagi teteh datang ke sini. Abah, nggak sampai empat bulan bang. Jatah hitungan sebulan datang lagi ke rumah, nangis lagi. Kali ini saya nggak kenalin, saya nggak kenalin, soalnya pakai tank pakai rok Ya Ya sih benar-benar aja. Ya nafsu ya ngomong ya kalau nafsu makan benar-benar aja. Tapi ketika akal dan iman pasti nolak. Jadi di dalam diri kita itu selalu ada dua pendapat. Mungkin link yang di sana dari mati. Selalu ada dua pendapat. Ya. Ketika datang seorang perempuan pakai rok atau pokoknya mau pakai apapun ini perempuan membuat kita punya kepengen mau pakai jilbab bukan berarti yang pakai jilbab kadang-kadang nanti kamu muncul sawat muncul juga sawat ya tenang bilang ya gitu itu selalu ada dua yang muncul begitu tuh perempuan cakep datang ke rumah langsung ngomong ah kenapa janjian di rumah gue akal ngomong alhamdulillah ya Allah yang begini datang ke rumah atau dua untuk ada bini gue akal ngomong nafsu enggak tuh begitu tuh selalu di dalam diri berat bohong kalau enggak ada dan ada muncul dua tinggal tergantung mana yang kuat yang mana yang lebih yang lebih menang yang lebih menang apakah yang kuat tidak yang lebih sering diturutin kalau bicara kuat akal lebih kuat daripada nafsu cuma masalahnya yang lebih sering kita turutin yang mana itu dia masalahnya karena lebih sering turutin nafsu akan jadi lemah mohon maaf ya jadi yang lebih sering kita turutin itu yang mana nafsu lah jadi kan nah akhirnya apa Si perempuan ini nangis lagi saya bilang, loh maaf ini siapa? Saya yang kemarin Ustaz yang Ustaz sudah kemarin. Oh ya Allah, Mbak, mohon maaf saya tak kenal. Kenapa lagi Ustaz? Saya jatuh cinta. Nah, hmm. Loh, kok kan kemarin ngomongnya gak akan jatuh cinta? Gak tahu Ustaz saya juga bingung. Terus kemana kerudungnya? Itu dia Ustaz, saya jatuh cinta sama yang gak seagama. Padahal baru sebulan yang lalu dia datang nangis nangis bilang saya tidak akan jatuh cinta. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang diucapkan. Kiriman-kiriman voice note itu madu ayat. kadang ada laki-laki pak pengen ngetes, iya kan? Wah dulu dia pacar gua tuh. Sekarang gimana ya? Ketemu bebeknya. Pink, kamu masih ingat aku nggak? Kan? Ah, ah, kamu masih ingat aku nggak? Kan? Siapa ya? Masa kamu lupa sih? Siapa? Aku ingetin ya. Waktu itu kamu pernah naik sepeda dibonceng seseorang, terus kamu jatuh. Wih, ya Allah, kasih gambar tangis. Wah, anak mau. Apa petir tuh, apa yang kamu ini? mulai setan perangkapnya masuk eh kamu sehat? sehat Alhamdulillah pakai bahasa Arab Alhamdulillahnya Alhamdulillah di bawahnya sakwa lagi tuh ini kasus begini di mana? bukan tidak banyak gitu kan? ada yang ketawa dan banyak yang kata ketawa, lebih banyak yang tak ketawa. karena kalau ketawa bahaya rumah tangga ukuran jaminan bisa melepas kehidupan karena peraturan nomor satu dilanggar bahaya kan makanya jangan aduh begitu aja tuh ngomong bicara masa lalu eh kebetulan si perempuan juga lagi kelas ngomong sama suaminya ribut akhirnya dijadikan alasan standar gimana kehidupan kamu uh, kamu gak tahu akhirnya pakai polyester kurang puas kan ih suara kamu masih yang dulu dia iya aku jadi kangen oh iya aku juga sama akhirnya jadi sebuah kebiasaan etik nyanyi hancur karena sebuah BBM. Ehm, uh, bohong kalau nggak ada ya satu di antara dua ya yang sekarang lagi ngalamin <laughs> atau yang baru-baru mulai ya memberitahukan siapa saja orang-orang yang dia kenal lalu kemudian suami juga memberikan info yang sama insya Allah selamat kan bahasanya memasukkan ke dalam rumah ini bukan ke dalam rumah lagi pak itu BBM dibawa ke kamar berarti itu orang-orang yang gak dikenal sama suaminya dibawa ke dalam kamar kadang-kadang ada kisah ke kamar mandi bawa BBM coba itu perempuan dibawa ke kamar mandi meskipun hanya BBM meskipun nggak nyium baunya gitu ya gua kamar mandi kamu di mana sih aku di kamar mandi tahu ikut kamar mandi eh sorry ya biasanya di bawah kamar mandi orang spesial doang jadi kamu spesial oh iya biasanya kalau wajar ini kamu pelaku lah. nah, jadi ini maksudnya jadi kamu tidak berhati-hati mengusik. fine. Dengan dua juta setengah bang setahun kita bisa tahu istri kita kirim picture ke siapa, ke BBM siapa, kirim voice note siapa, email siapa, apa siapa, semua ke sending ke email kita, ke handphone kita. Bagaimana dengan ini? Gimana Pak Polisi? Dua juta setengah bang Kita tahu istri kita BBM sama siapa Kita tahu istri kita setting picture sama siapa kita tahu istri kita kirim Palestina sama siapa? Hanya dua juta setengah. Ini promosi. Jadi uh, sebulan dari sini mohon maaf naik tiga juta setengah. Ya. Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana dengan itu? Apakah kita boleh memata-matai? Masih kan muncul. Alasannya kenapa? Untuk menjaga cek. Apalagi PPKM anak-anak kita yang sekarang, gitu kan? apalagi BPR anak-anak kita kan yang kecil-kecil SMP apalagi SMA kita nggak tahu awal kita punya anak SMA apa itu kalau kita lihat kapan kita dulu ya Allah oh, ya ampun Tuhan ya Allah jangan sampai ya anak perempuan dulu di sini anak laki-laki lain ya Allah ya aku perlu cerita Allah tahu pengalamannya kayak apa takut kita anak kita seperti apa kalau kepada anak mungkin ya tapi kalau kepada pasangan ini yang menjadi dilema yang sangat luar biasa saya nggak bisa memberikan keputusan, dikembalikan saja kepada Anda. Kalau Anda merasa perlu menggunakan alat ini, silakan. Tapi kalau Anda akan membuka sakit yang luar biasa, lepaskan. Allah biar jadi urusan ini. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah semuanya bisa kenyang. Ya, sementara saya lapar. <laughs> Kayak ada beberapa yang bertahan bila makan itu masya Allah. Yang makan yang nggak makan semua sama. Dan insya Uh, sekali lagi mohon maaf masih banyak kurang banyak kitab yang saya kontrolin Tapi insya Allah mudah-mudahan semua ini ada manfaat. Ya. Buat perkara-perkara yang kurang jelas mungkin kita bisa kontrolin Uh, eh, tapi dibikin itu aja ya Pak. Dibikin apa? Istilahnya dibikin daftar list kontak list ya kasih tahu Jack ini gue dari dari bahasa Indonesia jadi tahu misalnya Nah, kan termasuk di kontak semua ribet bertanya. Ya, 238 alfa delta 1 graf alfa. Nah, saya ulang sekali lagi, 238 alfa delta 1 graf alfa. Saya ulang sekali lagi, tapi di info ya, P, J, gue dari bahasa Indonesia, jadi di kontaknya saya gabungin jadi satu, biar enak. Oke, okay? 238 alfa delta 1 bravo alfa. Oke, okay ya nggak ada sejarah ulangan terus B masalahnya apa jawab sedikit kalau panjang bang kita telepon teleponan aja jangan usahin gua jangan usahin gua jawab panjang panjang belum tahu ujungnya gua ngertinya dia panjang lagi ada ribet ya kita cuma tamping sahabatan silaturahim nambahin uh, saudara ya kalau sekiranya bakal panjang kita baik oke okay?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 Daripada kinanya Mari kita angkat kedua belah tangan kita Kita mudahi Kita sampaikan seluruh masalah-masalah kita kepada Allah Puncak acara adalah doa Bukan ceramah Makanya rugi kalau kita meninggalkan doa Karena ciri khas orang butuh adalah doa Ya Allah Ya Rabbana Ya Atim Ya Karim Ya Rabbana العالمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو عنه الغيب